Cahaya Allah bukan makhluk. Karena Al-Quran dari Allah dan semua apa yang dari zat Allah bukan makhluk. Wahakadha qala Malik ibn Anas. Demikian pula diucapkan oleh Malik ibn Anas. Wa Ahmad ibn Hanbal. Wa man qablahuma minal fuqaha rahimahumullah. Wa man ba'dahuma rahimahumullah. Wal mira'u fihi kufrun. Dan Mira berbantah-bantahan dalam masalah ini adalah kufur. Akhwani fi din, a'azzakumullah. Musannif menyatakan Al-Quran kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu. Ini adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan bisa menjadi ciri khas. Bahwa kalau menyatakan Al-Quran kalamullah, ucapan Allah bukan makhluk, maka ciri kalau orang ini berkeyakinan ahlus sunnah. Berpemahaman dengan pemahaman salafus salih. Yani min i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Bahwa ini merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Anna al-Qur'ana kalamullahi. Takallama bihi haqiqatan. Bahwa Allah benar-benar berbicara. Wasami'ahu minhu Jibril didengar oleh Jibril dan turun membawanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadhihi aqidatun lam yukhalif fiha ahad ini adalah aqidah yang tidak diselisihi oleh seorang pun dari ulama tidak diselisihi oleh para sahabat wala tabi'in tidak diselisihi oleh para imam-imam dari kalangan tabi'it tabi'in dan para imam-imam ahlu sunnah semuanya sepakat lam yukhalif fiha ahadun min ahli sa'irina ala sunnati rasulillah tidak ada yang menyelisihinya satu orang pun dari ahlu sunnah maka saya katakan tadi menjadi ciri khas ahlu sunnah karena tidak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah. Ah. Imam Mu'tazilah atau Syiah Rafidah atau Asy'ariyah atau yang sejenisnya dari pengikut-pengikut mereka atau yang terpengaruh dengan mereka. Wa innama khalafa fiha ahlud dalal. Yang menyelisihi akidah ini hanya kelompok sesat dari kalangan Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan wa afrakhul Jahmiyah dan juga piyik-piyiknya Jahmiyah anak-anaknya turunan-turunannya Jahmiyah bertelur netes nah itu piyik-piyiknya apa piyik-piyiknya Jahmiyah, Jahmiyah? Disebutkan afrah al-jahmiyah, al-mu'tazilah, wa zaidiyah wa syiah wal-ibadiyah. Anak turunan dari Jahmiyah diantaranya Mu'tazilah. Anaknya Mu'tazilah Asyariyah. Hanya memperalus bahasa. Kalau Mu'tazilah mengingkari seperti Jahmiyah bahwa Allah tidak berbicara. Tidak mungkin Allah berbicara. Allah menciptakan pembicaraan. Berarti pembicaraannya makhluk karena diciptakan oleh Allah. Begitu kata mereka. Adapun Asy'ariyah menyatakan bahwasanya Allah berbicara. Kami imani, kami akui. Tetapi entah ucapannya kayak apa, Nah terjemahannya, maknanya itu yang ditulis dalam Quran. Jadi di Quran itu makna dari ucapan Allah. Ucapan Allah nggak tahu kayak apa, tapi ini makna dari sana. Ya. Tidak mau mengatakan bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu ucapan Allah. Tidak mau. Padahal Nabi SAW menyatakan dengan tegas kalamullah, kalamullah, kalamullah. Para sahabat juga mengatakan dengan tegas kalamullah, kalamullah, kalamullah. Para tabi'in, para tabi'in, tabi Enggak ada seorang pun yang keberatan berkata tentang Al-Qur'an, "Hada kalamullah." Ini ucapan Allah. Nggak ada yang keberatan. Mengapa mereka berat mengatakan Quran kalamullah? Oh, bukan. Ini bukan ucapan Allah, tetapi ungkapan dari ucapan Allah Taala. Jadi ucapan Allah bukan ini, ini ungkapannya. Maknanya, terjemahan dari sana. Entah Allah berbicara pakai bahasa apa, maka ini terjemahannya. Astagfirullah. Hanya karena mereka berat untuk berkata bahwa Allah berbicara dan ini ucapannya. Tidak mau. Terpengaruh Mu'tazilah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan ashariyah itu makhanis Mu'tazilah. Makhanis Mu'tazilah artinya Mu'tazilah Mu'tazilah banci. Karena gak berani terang-terangan, gak berani tegas. Begini-begini. Maksudnya, maksudnya, maksudnya. Mau tegas-tegasan Mu'tazilah nggak berani. Mau ahlus sunnah yang benar juga nggak mau. Karena hatinya masih berat. Sehingga berkata bahwa ini ungkapan dari ucapan Allah SWT. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Shalal Fauzan dalam Ithaful Qari. Beliau dalam syarahnya memberi judul Ithaful Qari. Syarah Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Dan juga pecahan Mu'tazilah Zaidiyah dan juga Syiah yang berbeda dalam sekian banyak masalah, khususnya masalah imamiyah, tetapi dalam masalah akidah ini sama. Mereka juga berkata, Al-Quran bukan kalamullah. Kullu haulai akhadu anil jahmiyah. Mereka semua mengambil dari jahmiyah. Dan subhanallah termasuk mengambil dari jahmiyah khawarij. Jangan dikira khawarij hanya menyimpang masalah takfir saja. Ternyata mereka juga masalah akidah meyakini bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah. Akhwanifiddin, a'azakumullah. wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa kathalikal ibadiyah. Demikian pula ibadiyah. Ibadiyah itu satu kelompok pecahan dari khawarij atau salah satu jenis dari jenis-jenis khawarij. Khawarij itu ada Azariqah. Khawarij itu ada Al-Qa'adiyah. Khawarij itu ada Haruriyah. Ada sekian aliran. Dari dalam aliran-aliran tersebut ada Ibadiyah. Firqatun minal khawarij. Enam. Qala wa kulluhum yasiruna ala hadzal manhaj. Kelompok-kelompok sesat ini semuanya berjalan di manhaj yang sama dalam masalah Quran kalamullah. Mereka mengingkari, semuanya sama. Walaupun dalam masalah takfir ada perbedaan. Walaupun dalam istilah ada perbedaan. Khawarij menyatakan orang yang berbuat dosa kafir. Mu'tazilah menyatakan bukan kafir. Tapi ada kedudukan di antara kedudukan. Mukmin juga bukan, kafir juga bukan. Manzilah baina manzilatain. Tetapi ketika berbicara bagaimana mereka di akhirat, sama. Khawarij menyatakan kekal dalam neraka. Mu'tazilah juga menyatakan kekal dalam neraka. Hanya beda istilah. Ternyata dalam masalah Al-Quran mereka semua semanhaj. Menyatakan bahwa Allah tidak berbicara tetapi menciptakan pembicaraan mukhalif manhaj ahli sunnati wal jamaah menyelisih manhaj ahli sunnah wal jamaah fayarawna anna al-qur'ana makhluk mereka berkata bahwa Al-Qur'an itu makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lianna Allah indahum la yusaf bi annahu yatakallam karena mereka meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat berbicara. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berbicara. Nah ini Al-Quran itu ciptaan. Allah menciptakan pembicaraan. Jadi Allah tidak berbicara. Astagfirullah. Padahal disebutkan dalam Quran bukan sekali, bukan dua kali. Qala Allah Ta'ala atau wa'id kalau qala rabbuka lil malaikati berkata Rabbmu atau wa'id nada rabbuka Musa dan Rabbmu memanggil Musa memanggil dengan apa? Dengan penciptaan. Allah menciptakan memanggil. Ajib. Mereka tidak mau percaya dengan kalau Allah yang ada dalam Quran. Wanada rabbuka Musa dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Kenapa mereka tidak percaya? Ekorni fiddin, a'azzakumullah. كما أنه لا يوصف بالسمع والبصر والعلم والإرادة وغير ذلك عندهم sebagaimana mereka pun tidak meyakini bahwa Allah memiliki sifat mendengar, sifat melihat, sifat ilmu, sifat irada dan lain-lainnya. Ini akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah. Kalau Asy'ariyah sudah menerima Allah punya tujuh saja sifat, yang lain tidak ada. Ada lagi, tidak, bukan cuma tujuh, tiga belas. Tiga belas sifat saja. Ada lagi yang nambah lagi, kayaknya ini gak bisa ditolak ini. Jadi dua puluh, sifat dua puluh. Terus begitu. Aliran Asyariah ada yang menyatakan tujuh, ada yang menyatakan tiga belas, ada yang menyatakan dua puluh. Padahal semua nama-nama Allah mengandung sifat. Dan masih ada sifat-sifat Allah yang tidak menjadi nama. Berarti banyak mana? Sifat dengan nama. Hah? Sifat lebih banyak lagi. Karena nama-nama mesti mengandung sifat. Allah memiliki sekian nama. Maha tinggi, maha berbicara, maha mendengar, maha melihat, maha berilmu. Itu asma. Al-alim, al sami al-basir, al rahman al rahim al-qadir. lagi Sekian banyak. Itu semua mengandung sifat. Belum lagi sifat-sifat yang tidak menjadi nama. Seperti Allah memiliki sifat marah. Dalam Quran disebutkan ghadiballahu alaihim, oh, murka pada mereka. Tapi apakah Allah disebut pemarah? Tidak. Itu bukan sifat Allah SWT. Tidak dinamakan sebagai sifat. Ah, tidak dinam, maaf, tidak dinamakan sebagai nama. Tetapi Allah memiliki sifat. Kalau Allah mau dan Allah menginginkan maka Allah murkai siapa yang Allah kehendaki dan Allah cintai siapa yang Allah kehendaki. Kembali kepada kita. Adapun Jahmiyah berkata kalau Allah punya sifat seperti makhluk. Berarti Allah tidak punya sifat. Berarti semua sifat ditolak. Itu Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan. Jahm ini sungguhnya jahil. Bodoh. Orang yang baru masuk Islam Kemudian didatangi oleh tamu-tamu orang India. Ditanya. Kamu beragama apa? Terakan Islam. Demikian, demikian, demikian. Sifrabak kata mereka. Coba gambarkan Tuhanmu kayak apa. Nggak bisa menjawab. Sayangnya dia tidak berkata saya tidak tahu. Sayangnya dia tidak berkata silakan tanya pada para ulama. Tidak. Dia memiliki sifat yang jelek. Yaitu sifat gengsi dan berat untuk berkata tidak tahu. Sehingga dia diam tunggu, kata dia. Berpikir, berpikir, berpikir, berpikir, berpikir. Sampai kemudian dia keluar menemui tamu-tamu tadi. Mana tamu-tamu kemarin? Allah fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Allah di setiap sesuatu bersama setiap sesuatu. Jadilah ya, akidah Jahmiyah. Terus bagaimana? Ya tidak bagaimana-bagaimana. Sifatnya bagaimana? Tidak ada sifat apapun. Kalau dikatakan mendengar, nanti seperti makhluk. Kalau dikatakan tuli, tidak mungkin. Jadi gimana? Allah tidak mendengar dan tidak tuli. Allah tidak melihat dan tidak buta. Allah tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Ila akhirih. Semua sifat digitukan sama dia. Sampai terakhir, dia berkata Allah tidak ada dan tidak tidak ada. Lakot junna jahmun. Lakot junna jahmun. Sungguh jaham telah gila. Ini kata seorang Arabi. Datang sekali tok hadir di majlisnya, Mendengarkan ucapannya langsung pergi mengucapkan syair. Lakot junna jahmun. Ijusami ilahahu. Sungguh gila jaham. Ketika mensifati Robnya dengan menyatakan bahwa Allah maha tinggi tanpa ketinggian. Namanya diterima oleh dia. Allah memiliki nama Al-Ali, tetapi tidak memiliki ketinggian. Allah memiliki nama As-Sami', tapi tidak memiliki pendengaran. Ila akhirnya Sampai orang itu berkata, si Arabi gunung tadi berkata, Ya Jaham, apakah kau ridho kalau bapakmu dikatakan pandai tapi gak punya ilmu? Bapakmu tinggi tapi gak punya ketinggian? Bapakmu mendengar tapi gak punya pendengaran? Ila akhirnya Apakah kamu ridho? Dikatakan seperti itu terhadap bapakmu. Khonifina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sadaqal a'rabi. Benar sekali apa dikatakan a'rabi. Bahwa Jaham bin Safan memang gila. Tetapi anehnya orang gila ini punya pengikut. Punya pengikut namanya Jahmiyah. Dan berkembang, berkembang, berkembang agak lebih berakal katanya jadi Mu'tazilah. Kemudian karena malu-malu, panci, jadi asyariyah ila akhirnya. Qala dikatakan wala yusaf bi anna lahu wajhan apalagi sifat-sifat wajah, sifat tangan, mereka tolak semua. Ada yang menolak terang-terangan seperti Jahmiyah. Ada yang menolak dengan takwil seperti Mu'tazilah ada yang menolak dengan tahrif, takwil seperti asyariah. Maksudnya tangan itu kekuatan. Maksudnya wajah itu ini ditafsirkan pada yang lain. Tidak mau menyatakan wajah, tidak mau menyatakan tangan. Padahal ahlus sunnah yang menyatakan wajah dan tangan, mereka meyakini wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Ahli sunnah tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tetapi mereka, dengan bayangan mereka sendiri. Kalau saya katakan wajah Allah, berarti menyamakan dengan makhluk. Kalau saya katakan tangan Allah, berarti sama dengan makhluk. Sini, sini, sini. Duduk. Kalau saja mau mendengar nasihat, kalau saja hatinya belum terkunci mati, kita akan bukakan Al-Quran. Bagaimana dengan ayat ini? Salah? tangan Allah di atas tangan mereka. Bagaimana dengan ayat ini? Salah. Wajhullah. Wajhullah. Berkali-kali disebut wajah Allah, wajah Allah, wajah Allah. Oh itu mungkin maksudnya bukan wajah. Apa? Ini maksudnya, itu maksudnya. Dari mana kamu tahu kalau ini tafsirnya ke situ? Kalau sejak dulu para sahabat menyatakan wajah Allah, demi wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah dari dulu. Para tabi'in, para tabiin, tabi'in, Tiba-tiba kamu menyatakan wajah itu bukan wajah. Dari mana? Apakah lafat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini salah? Maksudnya lafatnya jangan wajah. Ikhwanifiddin a'azakumullah. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu berat menyatakan wajah? Karena nanti sama dengan makhluk. Nah, itunya saja yang diluruskan. Kamu katakan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai. Kayak apa? Tidak diketahui dan tidak diterangkan dalam Quran dalam sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala Fa inna sifat rabb atau masih bicara tentang mereka. Wa qasduhum min hadha ifsadul aqidah. Kata Syaikh Al Fauzan, tujuan mereka menolak Sifat-sifat tadi adalah memang merusak akidah. Wa in kanu yatadhaharuna anna at tanzih atau tanzihullah. Walaupun mereka menunjukkan bahwa kami membela Allah, mensuci mensucikan Allah. Maha suci Allah tidak mungkin sama dengan makhluk. Itu dohir dari ucapanmu. Hakikatnya kalian memang ingin merusak Islam. Merusak akidah kalau memang ingin membela Allah Subhanahu wa taala atau lebih tepatnya mensucikan Allah dari penyerupaan, cukup kamu katakan wajah Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Kenapa harus wajahnya yang ditolak? Cukup dengan mengatakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kenapa sifat tangan yang ditolak? Cukup menyatakan bahwa kalamullah, ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk. Kenapa harus kalamnya yang ditolak? Kenapa harus sifat berbicaranya ditolak? Ikhwan ibn azakumullah. Makhluk saja yang tidak berbicara itu lemah. Lemah. Aib bisu. Apalagi Allah tidak mungkin bisu. Tidak mungkin bisu. Allah maha berbicara. Dan pembicaraannya lebih sempurna daripada pembicaraan makhluk, pembicaraan manusia. Lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan kalam siapapun, ucapan siapapun. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun yatadaharun, yatadaharun artinya menampakkan. Walaupun menampakkan seakan-akan mereka mensucikan Allah, kalla wallah. Tidak demi Allah, mereka bukan mensucikan Allah. Mereka jelas menghinakan Allah. Dikatakan Allah tidak punya sifat. Dikatakan Allah bisu tidak berbicara. Dikatakan astagfirullah. Subhanallah ya amma yakulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ada kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthimin dan para ulama. Dan juga dalam buku beliau. Qawaidul Musla. Bahwasanya apa yang merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka bagi Allah lebih sempurna. Ini bukan perbandingan, tetapi namanya kiasul aulawi, lebih lagi. Apa yang tidak pantas atau apa yang sesuatu yang aib, jelek pada makhluk, maka tidak pantas lebih-lebih lagi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak pantas. a'azakumullah kalau seseorang yang buta sama orang yang bisa melihat, mana yang lebih sempurna? Orang yang melihat. Ya. Maka Allah lebih sempurna lagi sifat melihatnya. Orang yang mendengar dengan orang yang tuli, mana yang lebih sempurna? Orang yang mendengar, maka Allah lebih mendengar lagi. Lebih sempurna pendengarannya. Begitu. Ya. Barakallahu fikum. Qala ya. dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa hadza za'mun batil anggapan mereka mensucikan Allah adalah anggapan batil karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat-sifat makhluk nama-nama Allah sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana sifat-sifat makhluk sesuai dengan keadaan makhluk. Jadi walaupun mungkin lafadznya sama. Allah punya tangan. Manusia punya tangan. Tetapi tangan makhluk ya sesuai dengan kelemahan makhluk. Tetapi tangan Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kemuliaan Allah. Tidak sama dengan tangan makhluk. Alhamdulillah. Demikian pula sifat kalam. Maka dikatakan di sini kaidahnya oleh Syaikh Al Fauzan hafizahullah bahwasanya lahu asmaun wa sifatun taliku bihi wa bi'azamatihi. Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan keagungannya. Makhluk juga punya sifat-sifat, punya nama-nama yang sesuai dengan keadaan makhluk. Bahkan benda-benda mati punya sifat yang sesuai dengan keadaannya. Kalau kamu dikatakan punya tangan, ya dipahami tangan manusia seperti itu. Kalau dikatakan kursi punya tangan, ya ini tangan kursi. Emang sama dengan tangan saya? Ya beda. Antara makhluk dengan makhluk saja Jauh berbeda. Apalagi kita berbicara tentang Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha besar dan tidak sama dengan makhluk apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. in kanat tashtariku fil ma'na wal lafz. walaupun secara lafad dan makna sama. Tangan lafadznya yadun. Ya dengan dal. Yang dimaksud juga sama. Tangan. Maknanya apa? Maknanya juga tangan. Loh, berarti sama? Enggak mesti. Walaupun maknanya sama tangan, tapi enggak mesti. Loh, tangan kan untuk memegang iya. Allah menggenggam bumi disebutkan dalam Quran. Apakah sama dengan seseorang memegang bola? Tidak sama. Kayak apa? Wallahu alam yang pasti, pasti, pasti tidak sama. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran. Ma qadarullaha haqqa qadrihi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Mereka tidak bisa mengenali Allah sebagaimana mestinya bahwa bumi ini seluruhnya dalam genggaman Allah yaumul qiyamah. Wassamawatu matwiyatun biyamini dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Mau ditafsirkan apa? Kekuatannya menggenggam, ya nggak cocok. Digulung dengan kekuatan, begitu. Ya. Ikhwani din, a'azakumullah. Tangan, ya tangan. Lo berarti sama? Tidak berarti sama. Pasti beda. Pasti beda. Sudah kita bahas antar makhluk saja tangan dengan tangan tidak sama. Apalagi berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tashabuh. Maka tidak ada persamaan. Bainan naw'aini min jihatil haqiqah. Tidak ada persamaan, enggak ada kemiripan antara dua perkara tadi dari sisi hakikatnya dan dari sisi bentuknya tidak mungkin sama. Wa in kana tashtarik fil ma'na wal lafad. walaupun secara lafadnya sama-sama yadun, walaupun secara maknanya sama-sama tangan. Wa hada ma yusamma bil mutawati' ini yang disebut dengan mutawati' Lafadnya sama, maknanya sama, tetapi hakikatnya berbeda. لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية هذا هو مذهب أهل السنة إنلا مذهب أهل السنة والجماعة ودليلهم على ذلك من كتاب الله bahwasanya dalilnya adalah apa yang ada dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia. Hingga dia bisa mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang ucapan Allah kan banyak. Seperti wa kallamallahu Musa taklima. Atau wa kallamahu rabbuh. Atau wa idh qala rabbuka. Dan ketika Rabbimu berkata kepada malaikat-malaikatnya Wa idna darabbuka Musa dan ingatlah ketika Allah memanggil Musa. Ila akhirnya Banyak. Tapi kenapa yang dibawakan yang ini? Ada faedah penting di dalam ayat ini. Di samping faedah yang sama dengan ayat-ayat yang lain, ada faedah lain di sini. Yaitu kalimatnya, kalau ada seorang musyrik, minta perlindungan kepadamu di negeri muslimin, beri perlindungan agar dia mendengarkan ucapan Allah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Mimman yasma" dari siapa orang musyrik tadi mendengar ucapan Allah? Apakah dari Allah langsung? Tidak. Tetapi dari bacaan-bacaan kaum muslimin. Sehingga di samping dalil bahwa Allah memiliki sifat kalam, juga ada dalil lain yang lebih tegas bahwasanya walaupun itu dibaca oleh kaum muslimin, walaupun dibaca oleh manusia, dibaca oleh imam-imam di masjid, dibaca oleh korek-korek, tetap itu ucapan Allah. Kita bahasanya kita pakai dengan kalimat orang itu membaca ucapan Allah, begitu. Orang itu sedang membaca ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting dalil ini untuk membantah Asy'ariyah, Mukhannatsin, Mu'tazilah. Mu'tazilah yang masih malu-malu. Mereka berkata, ya memang kalau Allah berbicara, ya, ya. Tapi Quran ini ungkapan. Lagi pula, yang asli, yang ucapan Allah itu, yang ketika Allah berbicara. Tetapi kalau sudah dibaca muslimin, ya bukan ucapan Allah. Ya ucapan dia, oh dia yang baca. Benar apa salah ucapan ini? Kan dia yang baca. Ya ucapan dia bukan ucapan Allah. Ini bahaya. Syubhat namanya. Penipuan. Mengapa? Kalau kamu mengatakan iya, berarti Al-Quran bukan ucapan Allah. Wah ini bahaya sekali. Ucapan dia. Emang dia ngarang bikin kitab. Ya enggak sih. Lah terus dari mana? Ya, itu emang ucapan Allah. Ya sudah ucapan Allah berarti. Kenapa engkau ingkari? Ya tapi kan yang dibaca oleh Iya orang itu membaca. Yang dibacanya ucapan Allah. Kalau orang itu mencatat, catatannya kita katakan dia mencatat ucapan Allah. Kalau anak kecil sedang menghafal Al-Quran, kita katakan dia sedang menghafal ucapan Allah. Kok bingung? Kenapa bingung? Ketika Allah berbicara Al-Quran ini, maka itu ucapan Allah. Didengar oleh Jibril. Ketika Jibril menyampaikan pada Rasulullah SAW, Allah mengatakan begini. Ucapan siapa yang disampaikan oleh Jibril? Ucapan Allah. Rasulullah SAW mendengar dari Jibril, menyampaikannya kepada kaum muslimin. Rasulullah menyampaikan ucapan siapa? Ucapan Jibril atau ucapan Allah? Ucapan Allah yang diwahyukan oleh Jibril dari Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas, ketika dihalangi oleh Quraisy, dihalangi oleh musyrikin, beliau menyatakan atamnauni an uballigha kalam rabbi. Hadis sahih, ma'ruf. Mudah-mudahan dibawakan di sini. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Jelaskan. Aku menyampaikan ucapan Allah. Atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Dan ini barakallahu fikum dalil yang jelas juga dalam Quran dalam ayat ini. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seseorang musyrik pingin mendapatkan keamanan di negerimu, negeri muslimin, maka biarkan, kasih keamanan supaya dia dengar ucapan Allah. Dengarnya dari siapa? Langsung dari Allah? Enggak. Dari kaum muslimin. Tapi Allah sebutnya kalamullah. Hatta yasma'a kalamullah. Agar dia mendengar ucapan Allah. Tentunya dari speaker masjid. Itu. Masya Allah. Dari bacaan-bacaan kaum muslimin di rumah-rumah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Masya Allah. Ada orang-orang yang dapat hidayah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Itu apa itu artinya? Yang mana? Yang tadi, yang ini, bukan, yang itu. Dia nggak paham, tapi dia bisa bedakan. Yang ini dengan yang itu kata-katanya berbeda. Susunan kalimatnya berbeda. Terdengar lebih indah, lebih bagus. Apa itu? Oh itu artinya begini-begini. Ucapan siapa itu? Ucapan Allah Subhanahu Taala, pencipta langit dan bumi. Betapa kagetnya dan bangganya dia ucapan Allah, kalian punya ucapan pencipta langit dan bumi. Ada ini Al-Quran. Dia masuk Islam dan sungguh berpegang dengan kuat dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak seperti mereka-mereka yang ragu. Kalau Quran ini kalam Allah. Orang ini yakin dan Masya Allah imannya mengalahkan yang sudah sekian tahun dia muslimin. Kenapa kok berbeda? Karena orang ini yakin ini ucapan pencipta langit dan bumi. Ucapan Allah. Sedangkan yang ini ragu. Ini ucapan manusia. Astagfirullah. Astagfirullah. Berarti ucapanmu sama dengan ucapan musyrikin Quraisy kepada Nabi. Ketika Nabi menyampaikan ucapan Allah, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Apa bantahan musyrikin? Apa bantahan orang-orang kafir? In hadza illa qaulul bashar. Berkata, in hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Apa kata Allah selanjutnya? Sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata ashar diancam dengan neraka saqar. Siapa yang diancam dengan neraka saqar? Orang-orang kafir yang berkata bahwa in hadza illa qaulul bashar. Quran tidak lain kecuali ucapan manusia. Astagfirullah. Ketika dikatakan Quran ucapan manusia bukan ucapan Allah, diancam dengan raka sakor, sauslihi sakor. Ternyata hari ini yang berkata seperti itu bukan musyrikin, orang yang mengaku muslimin, yang masih sholat, masih puasa, masih haji, umrah tiap tahun. Karena jadi pembimbing umrah. Memang di situ ladangnya dia. Tetapi ketika berbicara Quran, bukan ucapan Allah. Terus ucapan siapa? Ya kalau dibaca oleh manusia, ucapan manusia. Betapa miripnya ucapanmu dengan ucapan Walid bin mughirah Dalam tafsir ayat tadi, surat Al-Muddathir, itu ucapan musyrik yang mati dalam keadaan musyrik. In hadha illa qawlun bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Astagfirullah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah kepada Allah dari ucapan-ucapan seperti itu, ucapan kufur. Ucapkan bahwa Quran kalamullah, jangan ragu-ragu. Ini ucapan Allah, ucapan pencipta langit dan bumi. Ucapan penguasa alam semesta. Qala dikatakan oleh Syekh adhafal kalam ila nafsi. Dalam ayat tadi, Allah sandarkan kalamnya pada dirinya hatta yasma'a kalam Allah agar mereka mau mendengar ucapan Allah yakni Al-Qur'an. Wa qala fil munafiqin dan Allah katakan tentang munafiqin yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka munafiqin ingin merubah, mengganti ucapan Allah. Yang diganti oleh munafiqin yang mana? Hah? Yang langsung ucapan Allahnya atau yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW? Yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berarti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tetap kalamullah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin merubah ucapan Allah. Ingin mengganti, menambah, mengurangi. Adhafahu ila nafsih. Juga Allah sandarkan kalam, Allah idofahkan kepada dirinya. Kalam Allah wal adillatu minas sunnati wa min ijma'il ummah kathirah. Dalil-dalil lain dalam Quran dan sunnah dan juga ijma' sangat banyak sekali. Tentang masalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyya mas'alatun yaqiniyatun bila syak. Maka ini adalah masalah yang meyakinkan tanpa ada keraguan. Wala yu'athiru fiha khilaf ahli dalal dan tidak berpengaruh penyelisihan-penyelisihan ahli dalal. Tidak berpengaruh. Sama sekali tidak berpengaruh. Yaitu bi annal Quran kalamullah bahwa Al-Quran tetap ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fardun min afradi kalamihi subhanahu wa ta'ala. Allah yatakallam wa la yazalu yatakallam mata syaa idza syaa bima syaa dan juga catatan berikutnya. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa Allah masih tetap memiliki sifat kalam. Al-Quran kalamullah itu adalah salah satu dari ucapan-ucapan Allah SWT. Itu Al-Quran. Allah pernah berbicara sebelumnya. Sebelum Al-Quran. Allah akan ber, pernah berbicara setelahnya. Setelah Al-Quran dan Allah akan berbicara kalau Allah kehendaki kapanpun dan apapun yang Allah akan ucapkan. Maka sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala benar-benar sifat hakiki, sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan sebagaimana ucapan mereka bahwa kalamullah qadim katanya. Allah itu qadim, dulu. Apa maksudnya dulu? Artinya sudah berbicara semuanya, terus sudah. Nggak ngomong lagi setelah itu. Ini berarti mengingkari azaliyah dan abadiyahnya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat Allah al-kalam la zala Wa ma yazal yatakallam mata syaa ida syaa bima syaa. Kasih garis atas. Kasih stabilo yang jelas. Bahwa sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah terus menerus azalian wa abadian. Sejak dulu tidak berawal, sampai akhir tidak berakhir, Allah tetap memiliki sifat kalam. Kapanpun Allah mau berbicara, Allah maha kuasa untuk berbicara. Yang sudah lewat, sudah disebutkan kitab-kitab sebelumnya. Itu juga ucapan Allah. Kemudian Al-Quran yang menasahkan, membatalkan semua ucapan-ucapan atau semua kitab-kitab sebelumnya. Allah ganti dan Allah sempurnakan. Allah katakan bahwa ini yang menjadi penutup para anbiya. Setelah itu, Allah katakan di dalam surat Al-Quran, manan min ayatin Aunun nunsiha tibi bi khairin minha au mithliha. Apa yang kami batalkan, apa yang kami mansuhkan, apa yang kami lupakan, kami akan ganti dengan yang lebih baik atau sama. Manan min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mithliha. Dalam Quran sehingga tidak ada yang jelek. Ya. Tetapi Allah berkehendak dan Allah bebas berkehendak untuk merubah hukum di satu zaman dengan zaman lainnya. Allah katakan haram, dzufur, binatang-binatang ternak yang memiliki kuku. Allah haramkan lemak bagi Bani Israel. Dan Allah haramkan apa yang diharamkan oleh Israel ala nafsih Kemudian dalam Al-Quran Allah halalkan. Itu terserah bagi Allah. Apa yang awal jelek, yang ini baik? Tidak. Semuanya sempurna. Kalau Allah semuanya sempurna. Allah kehendaki saat itu diharamkan, Allah kehendaki saat ini dihalalkan, dan Allah bebas berbuat apapun. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Jangankan kitab yang terdahulu dengan kitab yang terakhir. Antara ayat dengan ayat Allah subhanahu wa ta'ala bebas memansuhkan. Merubah, mengganti. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang jelek. Tetapi Allah menghendaki yang ini, Allah menghendaki yang ini. Allah menghendaki diganti dengan yang ini. Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan ayatnya khusus masalah ini. Manansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au mitliha. Kiblat pertama diperintahkan ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah rubah. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Kenapa? Bebas bagi Allah Ta'ala untuk perubahnya. Maka kembali kepada apa yang sudah kita simpulkan dan apa yang sudah disimpulkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Allahu yatakallam wa la yazalu yatakallam. Allah berbicara dan terus memiliki sifat berbicara. Kapanpun Allah kehendaki, jika Allah kehendaki dengan apapun yang Allah kehendaki. Mausufun bil kalam, maka Allah memiliki sifat kalam, sifat berbicara. Wa hadzal Qur'anu min afradi kalamillah, maka Al-Qur'an itu salah satu dari ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Allah takallama bit Taurat, والله تكلم بالإنجيل والله تكلم بالزبور Allah يتكلم بالأمر والنهي Allah berbicara dengan perintah dan larangan sejak para anbiya yang pertama sampai yang terakhir yaqulu lisyai'in kun fayakun dan Allah Subhanahu wa taala berkata segala sesuatu ketika Allah ciptakan Allah katakan kun jadilah maka jadilah dia ucapan atau bukan ucapan Ida arada syai'an an yaqula lahu kun kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun yang bermakna jadilah. Tentunya tidak sama dengan ucapan kita ketika berkata kun. Tidak sama. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang rinci, hadis yang sahih, ketika Allah berbicara, malaikat-malaikat tersungkur tak sadarkan diri. Karena dahsyatnya suara Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin akan disamakan dengan makhluk? Malaikat bukan manusia malaikat tersungkur mereka. Dan yang pertama sadar dan paham Jibril. Sadar dan paham Jibril. Baru kemudian yang lain berkata dan bertanya kepada Jibril, "Mada qala rabbukum?" Qala al-haq. Dijawab al-haq. Allah berbicara al-haq. Ikhwan ibn Allah kisahkan ayatnya dalam Al-Quran. Dan dikisahkan rinciannya dalam hadis yang sahih. Fa'athbata li nafsihi al-qawl. Dalam ayat tadi, Allah tetapkan untuk dirinya ucapan al qawl Yaitu pada ayat innama amruhu idha arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah menghendaki sesuatu hanya berkata kun. Maka jadilah dia. Kun bermakna jadilah. Maka jadilah dia. Dalam ayat ini Allah menetapkan bahwa Allah setiap menciptakan Allah ber, berkata, berbicara, yaitu mengucapkan satu kalimat, kalimat kun yang bermakna jadilah. Demikian pula dalam ayat lain itu qalallahu ya Isa dan ingatlah ketika Allah berkata ya Isa. Wa kallama Musa bikalamin sami'ahu Musa hinama arsalahu ila Fir'aun. فالله جل وعلا موصوف بالكلام ومن كلامه القرآن الكريم Di dalam ayat ini Allah tetapkan kalam. Berarti disebutkan dalam Al-Qur'an sifat kalam bagi Allah dengan lafaz yang berbeda-beda. Menunjukkan apa? Menunjukkan takkid, penegasan. Disebutkan qala, qala Allah. An yaqula dengan fi'il mudhari. Dengan fi'il madhi wa qala rabbuka. Dengan kata kallama wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallamahu rabbuh. Dengan kalimat nada memanggil wa nada rabbuka Musa. Yang semuanya saling dukung mendukung. Bahwa Allah benar-benar berbicara. Benar-benar memiliki sifat kalam. Dan apa yang didengar oleh Musa disampaikan oleh Musa kepada Firaun. Allah berfirman, Allah berkata. Dan Firaun menentang. Firaun menentang. Maka siapa yang menentang Allah berbicara, berarti dia kayak Firaun, menolak Musa bahwa itu ucapan Allah Taala. Wa min kalamihil Qur'anil Karim di antara ucapannya Al-Qur'anul Karim. Akhwan ibn Na'azakullah perlu penjelasan sedikit tentang masalah idafahnya. Disebutkan di sana hatta yasma'a kalamullah. Yuriduna an yubaddilu kalamullah. Kalamullah mudhaf wa mudhafun ilaih. Ini idafah. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Dalam nahu, dalam ilmu tata bahasa Arab. Bahwa yang diidofahkan adalah disandarkan kepada mudafnya, mudaf ilahnya. Kalamullahi. Tetapi mereka berkata, ini idafatu makhlukin ila khaliqihi katanya. Kata mereka, yang menentang bahwa ini kalamullah. Kalamullah itu maksudnya bukan ucapan Allah. Maksudnya makhluk yang Allah ciptakan bernama kalam. Paham ya? Yang dimaksud oleh mereka. Ini dibantah oleh Syekh Salil Fauzan di sini. Ya. Didudukan dulu. Idhafah memang ada dua jenis. Ada idhafatul ma'ani ada idhafatul a'yan. Idhafatul ma'ani maknanya idhafah makna. Sedangkan idhafatul a'yan idhafah mengidhafah menyandarkan benda-benda. Kalau ini menyandarkan makna-makna. Sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, apa bedanya? Makna dengan benda. Kalau benda itu ada zatnya, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba. Tetapi kalau makna, hanya makna. Enggak ada bendanya. Enggak bisa kamu pegang. Contoh. Bumi. Jelas bendanya. Unta. Itu benda. Bahasa Arabnya nakoh. Buminya arud. Itu kalau disadarkan pada Allah namanya idhafatul a'yan. Ardullah. Naqatullah unta Allah bumi Allah. Itu idhafatul a'yan. Kalau idhafatul a'yan boleh kita katakan bahwa itu penyandaran makhluk kepada penciptanya. Bumi Allah, ini yani bumi ciptaan Allah. Unta Allah. Unta ciptaan Allah. Tetapi kalau yang disandarkan bukan benda tetapi makna Contoh melihat atau bahasa lebih tepatnya penglihatan. Kayak apa? Bentuknya penglihatan? Hah? Penglihatan kayak apa? Bisa diraba? Bentuknya seperti apa? Zat Dia ya bukan zat. Itu hanya makna. Hanya makna. Maka kalau disandarkan kepada Allah, tidak sama dengan idafatul a'yan. Sam'ullah, basarullah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, maka ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah kelihatan perbedaannya? Kalau benda-benda yang ada wujudnya bisa dipegang, maka ketika disandarkan pada Allah, jelas itu idhafatul khalq atau idhafatul makhluk ila khaliqihi. Penyandaran makhluk kepada khaliqnya. Ardullah, bumi Allah. yakni bumi ciptaan Allah. Naqatullah unta ciptaan Allah. Tetapi kalau ma'ani makna-makna yang tidak ada bendanya karena itu makna seperti penglihatan, pendengaran, kebesaran, keagungan. Kalau disandarkan pada Allah, keagungan Allah. Penglihatan Allah, kebesaran Allah, pendengaran Allah, maka ini sifat dari sifat-sifat Allah. Sudah bisa dibedakan antara keduanya? Sekarang saya tanya, yang sedang kita bahas. Kalamullah, masuk mana? Yang a'yan atau ma'ani? Ma'ani. Dia ma'ani. Idafatul ma'ani. Maka kalau sandarkan pada Allah, tidak tepat kamu katakan kalam ciptaan Allah. Ya tidak mungkin. Karena itu makna. Kalau makna itu berarti sifat Allah. Ucapan Allah. Artinya Allah memiliki sifat kalam. kalamullah. Kita baca ucapan beliau. Amma qawlu ahli dhalal inna idhafatahu ilallahi min idhafatil makhluqi ila khaliqihi. Ada pun ucapan kelompok sesat yang menyatakan bahwa penyandaran idhafahnya kalam kepada Allah itu adalah penyandaran makhluk kepada khaliknya. Seperti naqatullah dan baitillah. Seperti naqatillah dan baitillah. Seperti unta Allah, rumah Allah, bumi Allah. Fanaqulu. Kata Syekh Shalal Fauzan, maka kita jawab, kita katakan. Hada al iftira wa talbis. Itu adalah dari kedustaan mereka dan itu pengkaburan dari mereka. Mengapa? Fal mudhafu ilallahi qisman. Karena yang disandarkan pada Allah itu ada dua jenis. Ada idhafatu ma'anin dan ada idhafatu a'yanin. Kalau yang pertama penyandaran makna-makna. Yang kedua penyandaran benda-benda. Al-ma'ani kalau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala makna-makna kalau sandarkan pada Allah taala maka menjadi sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini idafatun haqiqiyah dan ini memang idafah yang hakiki. Fahiyya min sifatih, maka itu sifat Allah. Seperti sudah contohkan tadi, kebesaran Allah, keagungan Allah, termasuk kalam di dalamnya. Wasama' wal basar. Kalau disandarkan pada Allah kalamullah, sam'ullah, basarullah, ucapan Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, maka itu penyandaran sifat kepada yang disifati. Idhafatul a'yan. Yang kedua, al-a'yan, benda-benda. Penyandaran benda-benda. Seperti naqah, benda. Unta, benda. Al-bait benda. Hadhihi idafatu makhluqin ila khaliq. Maka kalau disandarkan pada Allah, ardullah, naqatullah, baitullah, maka penyandarannya penyandaran makhluk kepada penciptanya. Dan itu idafatu tashrif Itu adalah penyandaran pemuliaan. Penyandaran pemuliaan. Sebab semua milik Allah. Kenapa cuma Ka'bah yang dikatakan Baitullah? keistimewaan yang ada pada Baitullah. Sama sebagaimana yang pernah kita singgung, Ibadur Rahman. Semua manusia hamba Allah. Tapi kenapa yang disebut Ibadur Rahman hanya mukminin? Wa Ibadur Rahman ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhirih. Fahum khalatu bainal amrain. Berarti mereka itu mengkaburkan antara dua idhafah idhafatu a'yan dengan idhafatul ma'ani. Alhamdulillah setelah didudukkan, ternyata mereka menipu. Talbisat. Talbis iblis. Walidhalika nasa ahlu sunnati wal jamaah ala hadil mas'alah. Oleh karena itu, ahlu sunnah wal jamaah menyatakan dengan tegas dalam masalah ini, dalam kitab-kitab akidah mereka, untuk membantah ahlul batil, ahlul dalal. Wa idza kana Allahu kalam, kalau Allah tidak bisa berbicara, kalau Allah tidak bisa berkata, fa kaifa ya'mur wa yanha? Bagaimana mungkin Allah akan memerintah? Bagaimana Allah akan melarang? Bagaimana Allah akan menyuruh? Bagaimana Allah akan menciptakan? Pada Allah kalau menciptakan dengan kalimat kun. Mengatakan jadilah, maka jadilah. Astagfirullah. Berarti mereka yang menolak sifat kalam bagi Allah sudah keterlaluan otomatis akan menolak pula sifat-sifat lainnya nantinya. Assalamualaikum. Wahada ma'nahu annaha tata'attal ahkam syari'iyah. Berarti orang ini menolak seluruh hukum-hukum syariat. Sebab dikatakan Allah tidak berbicara. Jadi Allah nggak nyuruh. Jadi Allah nggak memerintahkan. Berarti Allah tidak melarang. Karena nggak berbicara. Habis syariat. Habis syariat semuanya, seluruhnya. Sehingga jangan anggap remeh masalah ini. Jangan ada yang berkata, kayaknya dari dulu bahasnya Quran makhluk, Quran kalamullah terus. Perkara ini sangat-sangat pentingnya karena akan membuat kesesatan-kesesatan yang sangat jauh bahkan kekafiran. Maka nasallahu taala dia wa muslimin jami'an ila sawa'is sabil.